kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hingga saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkannya kepada kita yaitu ibadah Jum'ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibina wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju kehidupan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah kalian dan sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik bekal kalian. Ayuhal muslimuna ibadallah Jika di antara kita Ada yang menginginkan kehidupan yang baik dan abadi Kenikmatan yang terus menerus tanpa terputus Kemuliaan yang selalu dirasakan Kebahagiaan yang tidak ada kesedihan di dalamnya Maka jangan pernah berpikir kalau itu ada di kehidupan dunia semua itu hanya ada di kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam firman-Nya, "Innama hadhil hayatud dunya mataun." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan sesaat. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sedangkan kehidupan akhirat adalah tempatnya segala keabadian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wamal hayatud dunya illa la'ibu walahun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya permainan dan hal-hal yang melalaikan. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian memahami hal ini? Ayuhal muslimuna ibadullah. Dua ayat tadi sudah lebih dari cukup bagi seorang muslim untuk dijadikan sebagai alasannya memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, mangkana hammuhu al akhirata. Barang siapa yang ambisinya mengejar kehidupan akhirat, jama Allahu syamlahu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan segala urusan-urusannya. Artinya, semua urusannya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Wajah al ghina fi qalbihi. Allah pun akan menjadikan kekayaan itu selalu ada dalam hatinya. Wa atatsud dunya wa ragimah. Dunia datang kepadanya dalam keadaan dia tidak memperdulikannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkurah. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kemudian dia berusaha bekerja keras untuk mendapatkannya, maka mereka adalah orang-orang yang usahanya itu akan dibalas dengan kebaikan. Allah juga berfirman, "Man 'amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'min, Falanuhiyannahu hayatan tayyibah Walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, melakukan sesuatu untuk kehidupan akhiratnya, baik laki-laki ataupun wanita dalam keadaan beriman, maka kami kata Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ayyuhal muslimun ibadallah. Jangan pernah berpikir bahwa kehidupan akhirat itu masihlah lama, masih jauh, hanya karena kita sekarang masih berada di kehidupan dunia. Memang benar, kita sekarang masih ada di kehidupan dunia, tetapi sesuatu yang akan datang, maka waktu kedatangannya begitu cepat. Begitulah yang dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang, maka waktu kedatangannya begitu dekat. Oleh karena itu Nabi saw alaihi wasallam memberikan isyarat akan hal ini. Kata beliau sallallahu alaihi ana was-sa'ah kahatain." jarak antara waktu aku diutus dengan akan terjadinya hari kiamat hanyalah seperti jarak kedua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Maka jangan sekali-kali mengejar perhiasan dunia. Menghabiskan waktu untuk itu memprioritaskan hidup hanya untuk itu sebab sejatinya kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya man di dunya hammahu barang siapa yang dunia menjadi prioritas utamanya farraqallahu alaihi syamlahu Allah akan memporak-porandakan mencerai-beraikan segala urusan-urusannya artinya urusan-urusan yang dihadapinya akan dijadikan sulit oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala faqrahu baina ainai Allah akan jadikan kefakiran selalu ada di hadapan matanya sehingga dia tidak pernah merasa cukup Walam ya'tihi dunya illa ma kutibalahu. Dan dunia pun tidak akan datang kepadanya kecuali sesuatu yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Mayuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal laisa lahum fil akhirati illa nar. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepadanya sesuai dengan hasil daripada usahanya untuk mendapatkannya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Tetapi mereka adalah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka wa man kana yuridul harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia maka kami akan berikan kepadanya sebagiannya dan di akhirat nanti dia tidak akan pernah mendapatkan apapun ayyuhal muslimuna ibadallah bagi orang-orang yang beriman hakikat kehidupannya adalah kehidupan setelah kematian. Sedangkan bagi orang-orang kafir, kehidupannya adalah kehidupan sebelum kematian. Makanya Nabi saw menyatakan dalam sabdanya, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Kehidupan dunia itu bak penjara bagi orang-orang yang beriman. Karena itu bukan kehidupan yang hakiki untuk mereka. Wajannatul kafir. Sedangkan kehidupan dunia bagi orang-orang kafir itu bak surga. Karena memang itulah hakikat kehidupan yang Allah berikan kepada mereka. Sedangkan surga dan neraka Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khufatil jannah bil makari." Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak menggiurkan, tidak menggoda, tidak menarik. Tetapi neraka khufat bisyahawat dikelilingi oleh hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan. Maka jangan sekali-kali tertipu oleh makar setan. Setan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fakhsya. Wallah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim." Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian untuk berbuat keji tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Dan sungguh begitu luas karunia Allah azza wa jal. Dan Allah maha mengetahui. Jangan sekali-kali tertipu oleh orang-orang yang mengejar syahwatnya. Selalu memenuhi ambisi hawa nafsunya. Karena mereka ingin kita menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima." Orang-orang yang mengikuti syahwat, mengejar hawa nafsunya, mereka ingin agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Ayuhal muslimuna ibadallah nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yujannibana wa jami'al muslimin min kulli su'in wa makruh. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la ta'jal dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الاسماء الحسنى والصفات العلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du ayyuhal muslimuna ibadallah masing-masing kita dituntut untuk waspada dari fitnah dunia Jangan sampai segala kelezatan yang ada di kehidupan dunia membuat kita lupa akan kehidupan akhirat. Karena seperti tadi telah disampaikan bahwa hakikat kehidupan bagi orang yang beriman adalah kehidupan setelah kematian. Bukan sebelum kematian. Ingatlah sabda Nabi Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di mana beliau tidak menghiraukan kefakiran atas umat. Justru yang beliau takutkan itu ketika umatnya tertipu dengan keindahan dunia. Beliau mengatakan wallah mal faqru akhsha alaikum demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Innama akhsha alaikum antubsat dunia dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibentangkannya dunia di hadapan kalian sebagaimana telah dibentangkan dunia itu di hadapan orang-orang sebelum kalian. Fatana fasuha. Akhirnya kalian berlomba-lomba, berebut menghabiskan waktu untuk mendapatkannya kama tanafasuha sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian melakukan hal itu fatuhlikakum kama ahlakathum hingga akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka orang-orang sebelum kalian. Suatu ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat berbaringnya. Terlihat nampak jelas bekas tikar yang beliau pakai sebagai alasnya. Ada salah seorang sahabat yang kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, bolehkah aku belikan sesuatu?" yang layak untuk engkau bisa berbaring. Tapi jawaban beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mali walid dunia, enggak ada urusannya aku dengan dunia. Innama ana fid dunya karakibin yastadillu tahta syajarah thumma raha wa Permisalanku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang dia duduk di bawah pohon untuk istirahat sejenak, kemudian pergi dan meninggalkan pohon itu. Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang begitu besar keutamaannya. Orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar, janji Allah Subhanahu wa taala yang besar. Itu karena yang mereka prioritaskan adalah kehidupan akhirat mereka tidak terlena dengan kehidupan dunia. Tidak sedikit di kalangan mereka yang memiliki kemampuan, harta yang banyak, perdagangan, pertanian, dan seterusnya. Tetapi semua itu tidak membuat mereka lupa dari kehidupan akhirat. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan antum aktsaru atwalu salatan wa aktsaru jihadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walakinnahum a'zamu ajran minkum. Kalian boleh jadi solatnya lebih lama. Boleh jadi jihad yang kalian lakukan itu lebih banyak daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka lebih besar pahalanya. Ada yang bertanya, lima ya Aba Abdurrahman, kenapa wahai Abu Abdurrahman bisa begitu? Beliau radhiyallahu taala anhu menjawab li annahum azhad fid dunya wa arghab fil akhirah karena mereka itu zuhud di dunia dan lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Ayuhal muslimuna ya ibadallah penting bagi kita untuk senantiasa mengingat dan jangan sekali-kali terlena dengan segala macam yang ada di dunia ini. Jadikan semua yang kita miliki semua yang ada pada kita sebagai wasilah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal.